Untuk bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah menyempurnakan akhlak ini ada satu yang sangat penting karena itu diulang-ulang di, di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam kitabnya umat Islam yaitu sikap adil. Dalam bahasa Jawa jejek. Banyak sekali bahkan ada yang selalu diucapkan oleh khotib pada waktu Jum'ah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ada ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada abil qis wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu taqwa ini di surat Maidah 8 itu ada itu di surat An-Nisa ayat 135 itu awalnya hampir sama ya ayuhalladzina amanu kunu qawwamina bukan lillah tapi bil qisti suhada alillah jadi ketika di surat maidah itu kunu qawwamina lillah suhada bil di surat nisa kunu qawwamina bil qist suhada alillah seolah-olah ini memberikan pengertian kepada kita ini kalau tidak adil, tidak bilkisti, tidak lillah. Kalau lillah bilkisti. Sulitnya alkis adil ini karena kita itu mempunyai yang namanya atifah. Mempunyai emosi yang karakternya condong ke sana, condong ke sini condong ke sana benci, condong ke sini cinta. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan sikap tengah-tengah. Adil itu tidak bisa dilakukan oleh mereka yang ekstrim ke sini, ekstrim ke sini. Anda kalau terlalu benci, Anda tidak bisa adil. Anda terlalu cinta, tidak bisa beradil. Karena adil itu di tengah. Sedangkan terlalu cinta itu ke sini, terlalu benci itu ke sini. Dengan sikap tengah-tengah, kita bisa menjaga lebih mudah agar kita bersikap adil. Ada yang menarik di dalam surat Al-Maidah terusannya itu Walaya yajriman nakum sana'anu kaumin ala Allah takdilu. Uh, eh, ingat dalam awal surat ini adalah kunu kawamin. Jadilah kamu sekalian orang-orang mukmin penegak-penegak kebenaran. Penegak-penegak kebenaran. Jadi kalau kalian ingin menegakkan kebenaran, sikap adil harus bil kisti dan lillah karena Allah, jangan karena nafsu, jangan karena apapun. Jadi kalau kita sekarang banyak orang yang ingin e, menegakkan kebenaran-kebenaran itu cuma itu tadi. Kalau kita terlalu semangat, lalu kita lupa bahwa kita harus adil meskipun di dalam menegakkan kebenaran atau terutama karena menegakkan kebenaran. Ada firman Allah selanjutnya wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu jangan sekali-kali wilayah jeriman yajrimannakum ada taukidnya itu jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum menyeretmu mendorongmu untuk tidak adil berbuat adil lah Anda kalau baca tafsir-tafsir itu kebanyakan mufasir akan mengatakan bahwa al-kaum ini orang kafir kalau kepada orang kafir saja kita tidak boleh tidak adil apalagi dengan sesama kaum yang beriman.